Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam uh, program pembacaan kitab ar Isfi Terbiatil Abna eh, prinsip-prinsip uh, prinsip dalam mendidik anak yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala saudara kaum muslimin uh, dimanapun anda berada pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang pentingnya memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Karena eh, dengan nama yang baik ini kita akan bisa mengingatkan mereka untuk eh, senantiasa taat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan eh, anak-anak eh, yang diberikan nama yang tidak baik oleh orang tuanya, maka eh, akan sulit bagi mereka untuk mengajak anak-anaknya ke dalam kebaikan. <clears throat> Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru Barakallahu fikum yakni perkara yang keempat yang harus dilakukan oleh para orang tua atau prinsip yang hendaknya diterapkan oleh orang tua ketika mendidik anak-anak yaitu al-adl yaitu bersikap adil ya bersikap adil. Maksud dari bersikap adil ini, eh, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, artinya tidak membeda-bedakan anak. Ya, yang dimaksud dengan adil di sini adalah tidak membeda-bedakan anak dalam memberikan perhatian, dalam memberikan eh, apa kasih sayang, dan juga dalam memberikan hadiah, memberikan eh, sesuatu yang sifatnya materi. Jadi sifat adil di sini maksudnya adalah eh, adil ya tidak membeda-bedakan dalam hal materi dan eh, hal-hal e, yang bukan materi. Dalam kasih sayang kita samakan, demikian juga dalam memberikan sesuatu kita samakan, ya. Jadi semuanya ketika uh, salah seorang di antara mereka kita berikan kasih sayang, yang lainnya pun harus kita beri kasih sayang. Ketika misalnya kita memberikan hadiah kepada anak kita, maka yang lainnya pun harus diberikan hadiah ya misalnya ada yang e, eh, biasakan seorang ayah baru pulang safar bawa oleh-oleh nah oleh-oleh jangan cuma buat satu anak saja tapi kepada anak-anak yang lain juga diberikan kepada anak-anak yang lain yang lain juga ya namun bukan berarti harus sama jumlahnya ya karena kebutuhan anak-anak itu beda anak yang berada di e, usia SMA tentu berbeda kebutuhannya dengan anak yang berada di usia SD atau TK sekarang kita kita berikan semuanya apa yang menjadi kebutuhan mereka walaupun jumlahnya berbeda. Jadi maksud uh, adil di sini tidak membeda-bedakan. Kalau semuanya kalau satu dikasih kasih sayang, semuanya dikasih kasih sayang. Ya, kalau satu dikasih perhatian, yang lainnya juga harus dikasih perhatian. Kalau yang satu dikasih hadiah, yang lainnya pun harus dikasih hadiah. Ini kadang-kadang orang tua ya di banyak keluarga di negeri kita ada konsep anak emas. Apa maksud anak emas? Anak emas itu anak yang selalu mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Apa-apa yang dia inginkan diberikan, sementara saudara yang lain tidak diberikan. Nah ini bahaya ya. Ya, efek buruknya diingatkan oleh para ulama ketika orang tua tidak e, berbuat adil, ya dia membeda, bedakan anak-anak. Yang pertama efek buruknya, barokallahu fikum, ini bisa membuat permusuhan di antara apa? Anak-anak ini bisa membuat permusuhan di tengah anak-anak kita. Jadi orang tua yang berperan untuk menimbulkan bara permusuhan di antara anak-anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berbuat adil. Ya, dia selalu memberikan perhatian kepada salah seorang di antara anaknya yang lain tidak diperhatikan. Akhirnya yang tidak diperhatikan bagaimana? Ya, dia merasa terpinggirkan. Ya, benci dengan saudaranya. Makanya ada sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya uh, Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan sungguh telah ada pada uh, Yusuf ya, pada Yusuf dan saudara-saudaranya ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertanya. Ithqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ini ketika mereka mengatakan, ini saudara saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, sungguh Yusuf dan saudara laki-lakinya, ya, jadi eh, ceritanya Nabi Yakub alaihissalam ini beliau punya eh, 12 orang anak, ya. Beliau punya 12 orang anak, kemudian eh, dari 12 orang anak ini ada Yusuf dan Bunyamin. Nah, ini beda ibu dengan saudaranya yang lain. Ya, kalau dalam uh, kisah dalam apa uh, kisah para nabi khususul anbiya'nya Imam Mukasir disebutkan bahwa Yusuf dan Bunyamin ini uh, sama ibunya. Ibunya bernama Rahil. Rohil, Rohil kalau dalam bahasa apa Ibrani-nya Rahel, Rahel ya. Ada orang namanya Rahel. Ini ini ibunya Nabi Yusuf. Jadi ibunya Nabi Yusuf ini melahirkan dua orang anak, Yusuf dan Bunyamin. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ya, ini dia lebih sayang, lebih sayang beliau kepada siapa? Yusuf dan adiknya Bunyamin. Maka ini menimbulkan hasad, menimbulkan hasad eh, pada diri saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, ya, la Yusufu wa ahuhu ahabu ila abina minna wa usbah sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita padahal kita ini lebih banyak jumlahnya ya inna abana lafirdolalin mubin sesungguhnya bapak kami berada dalam kesesatan yang nyata lantas apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh eh, putra-putranya Nabi Yakub kepada Yusuf akhirnya Yusuf apa di mereka awalnya ingin membunuh Nabi Yusuf ya bukan karena mereka jahat atau karena mereka apa, tapi karena hasad tadi. Karena mereka melihat bahwa Nabi Yakub alaihissalam ini lebih banyak memperhatikan Yusuf dan saudaranya, maka dia ingin hilangkan Nabi Yusuf, ingin dibunuh. Kemudian mereka ubah, jangan dibunuh, tapi apa? Cemplungkan saja ke dalam sumur. Nah lihat ini efek. Padahal Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi ya, tentu seorang nabi berusaha berbuat adil tapi ketika tampak ada mail ada kecondongan kepada salah seorang uh, anaknya ini ternyata menyebabkan anak-anak yang lain merasa hasad sehingga tega untuk apa mencemplungkan atau me, uh, apa, melemparkan adiknya ya ke dalam ke dalam sumur ini bahaya yang pertama barokallahu fikum dari sikap tidak adil seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya ini dia akan menyebabkan permusuhan menyebabkan pemusuhan di tengah anak-anaknya. Dan ini wakil realita. Kita lihat orang tua yang tidak berbuat adil, akhirnya apa? Ya, eh, adiknya yang tidak mendapatkan perhatian biasanya anak pertama. Anak pertama selalu diberikan perhatiannya. Adik-adiknya melihat loh kok kakak terus yang dikasih, kakak terus yang dikasih, kita nggak pernah dikasih. Akhirnya apa? Adik-adiknya nggak suka sama kakaknya, nggak suka sama kakaknya. kakak itu selalu dialemin, <laughs> bahasa Jawanya dialemin ya, dikasih alam sama uh, orang tua. Nah kan kami nggak pernah dapat perhatian. Ya, tidak mendapatkan perhatian yang yang sama. Akhirnya apa? Muncul permusuhan. Ya, kakaknya dimusuhi oleh adik-adiknya. Kenapa? Karena kakaknya selalu mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian yang kedua, barokallahu fiikum. Dari sekian banyak anak-anak kita, kita tentu ingin agar mereka semua berbakti. Ya. Kita tidak selamanya muda, nanti kita akan tua, ya kita butuh perhatian mereka, kita butuh kasih sayang mereka. Nah, kalau kita tidak berbuat adil kepada anak-anak kita, maka nanti perlakuan anak-anak pun akan berbeda. Ya. Anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan perhatian selama dia masih kecil ya. Beda dengan dibedakan dengan kakaknya misalnya. Ya nanti ketika kita tua, ketika kita tua dia pun akan kurang birul walidainnya. Kenapa? Wah, dulu biarkan kakak saja yang birul walidain, saya nggak usah saya tidak tidak usah biru walidain ya uang dulu itu yang selalu dikasih uh, apa dikasih hadiah itu kakak setiap bapak pulang kerja itu yang dicari kakak yang dicium kakak ya saya nggak pernah dapat perhatian dan yang semisalnya ini kan ter, apa ter, ter uh, apa menempel di, di di apa di pikiran anak-anak kita dibawa sampai mereka dewasa bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh seorang ayah. Ya, demikian juga dalam memarahi ya ketika eh, kakaknya yang melakukan kesalahan ya cuma di apa? cuma diomongkan dengan lisan sementara kalau adik-adiknya yang melakukan kesalahan dipukuli misalnya. Nah, ini kan akan menimbulkan luka di hati anak-anak kita. Kenapa kok dibedakan? Kenapa kok dibedakan? Nanti efeknya ketika kita lanjut usia, yang mereka sudah sudah mulai harus merawat orang tuanya, ya anak-anak yang didiskriminasi ini tidak tidak memberikan perhatian yang sama kepada anak-anak apa kepada orang tuanya ya saya pernah dengar itu ada seorang anak yang yang dia kalau e, kalau lebaran itu kalau lebaran dia lebih suka pulang ke rumah mertuanya dia lebih suka pulang ke rumah mertuanya nggak mau pulang ke rumah kenapa karena kortum ke, ke rumah nanti dia lihat kakaknya ya kakaknya ikut pulang kakaknya dikasih hadiah anak-anak kakaknya diberikan baju sementara anak-anak dia tidak dia sendiri tidak mendapatkan perhatian ngapain saya pulang kalau saya harus melihat kenyataan yang seperti ini baik saya pulang ke rumah mertua saya nah ini satu uh, efek buruk yang muncul dari apa uh, sikap membeda-bedakan anak dari para para orang tua oleh karena itu hendaknya se seorang uh, apa seorang ayah dan seorang ibu hendaknya dia berbuat adil kepada orang tua jangan beda-bedakan kita semua ingin agar anak-anak kita berbakti. Oleh karena itu apa? Semuanya diberikan perhatian yang sama, semuanya diberikan ya eh, apa yang mereka butuhkan ya semampu semampu kita. Baik, kata beliau di sini, inna minar raqais al-azimah ya fi tarbiyatil abna al-adla bainahum wal bu'da anil jawri wal haifi wal dhulm. Termasuk prinsip yang sangat agung, prinsip yang sangat besar di dalam mendidik anak adalah bersikap adil kepada mereka dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk kezaliman. Ya. Kenapa? Kenapa seorang ayah atau seorang ibu harus bersikap adil kepada anak-anak? Fa innal ab idza lam ya'dil baina ya abnaihi aujada bainahumul adawah wat tahasud wat tabaghut karena sesungguhnya apabila seorang ayah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, dia akan mendapati munculnya permusuhan. Al-adawah, permusuhan. Wattahasud, demikian juga saling hasad. Wattabagut, dan saling membenci, saling memusuhi. Ya, tadi kisahnya siapa? Keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa kok sampai tega untuk memasukkan, melemparkan adiknya ke dalam sumur? Karena dia melihat ada perbedaan. Ya, bapaknya ini lebih mencintai Yusuf dan saudara laki-lakinya Bunyamin. Ya, sehingga apa? Muncul pemusuhan. Ya, terkadang pemusuhan di tengah anak-anak itu eh, yang buat gara-gara tuh orang tua. Ya, tanpa dia sadari dia telah mewujudkan ya atau e, menyalakan api pemusuhan di tengah-tengah anak-anaknya dengan apa? Dengan cara tidak adil, membeda-bedakan anak. Amma in harisa alal adl bainahum karena dari min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lahu. Adapun apabila seorang ayah atau orang tua bersemangat untuk bersikap adil di antara anak-anak mereka, ya, maka yang demikian ini merupakan a'zami asbabi tawaddihim, termasuk sebab yang besar untuk melahirkan, menghadirkan kecintaan di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Ya, kalau kakak dan adik diperlakukan sama, mereka melihat keadilan orang tuanya, mereka akan saling mencintai. Ya, aku sayang sama kakak, ya kakak juga sayang sama kamu, Dek. Kenapa? Karena orang tuanya adil. Orang tuanya memberikan perhatian yang sama, orang tuanya memberikan kasih sayang yang sama. Ya. Wa mahabbatihim, tambah cinta juga dia kepada orang tuanya. Kenapa? Oh, bapak saya ini selalu adil sama anak-anaknya. Bangga dia sama bapaknya. Ya, cinta dia sama bapaknya. Wa birrihim yang kemudian akan melahirkan akan melahirkan ya bakti mereka kepada orang tuanya. Cobalah antum praktekkan ya, berbuat adil kepada anak-anak kita akan melihat eh, demi besar efeknya bagi kita. Ya, anak-anak akan semakin mencintai orang tua yang berbuat adil kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah sebagian ulama di antaranya Al-Imam e, Tawus, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rohiyah dan Al-Imam Ahmad ya Imam Ahmad bin Hambal mereka mengatakan bahwa berbuat adil kepada anak itu hukumnya wajib walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya uh, sunnah namun eh, imam-imam uh, tadi yang kita sebutkan Imam Tawus kemudian Sufyan Atsauri, Ishaq bin Rohuyah dan demikian juga Al-Imam uh, Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya wajib untuk berbuat adil kepada anak-anak. Kenapa? disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi uh, dalam fikih tarbiyatil abna beliau menyebutkan bahwa ya para ulama ini mewajibkan berbuat adil kepada anak karena efek buruknya yang luar biasa karena efek buruknya yang luar biasa ya menjadi apa penyebab terputusnya apa silaturahim menjadi sebab e, munculnya permusuhan di antara anak-anak menjadi sebab ya anak-anak durhaka kepada orang tua efeknya luar biasa oleh karena itu mereka mengatakan hukumnya wajib ya untuk berbuat adil kepada anak-anak. Kemudian beliau uh, ini eh, Syekh eh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menyebutkan dalil dalam permasalahan ini. Kenapa orang tua itu hendaknya berbuat adil kepada anak-anak mereka? Qala wa qad jaa fi sahih Al-Bukhari an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu anna abahu nahalahu ardhon bahwa dahulu Bashir ini memberikan kepada An-Nu'man sebidang tanah wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya <clears throat> Dan ibunya ketika uh, An-Nu'man diberikan oleh bapaknya sebidang tanah, maka ibunya meminta dari bapaknya untuk apa? Untuk mempersaksikan perkara tersebut ke hadapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Falamma ata ar-rasula falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu a'taita sa'ira waladika mithla hadza maka setelah e, mereka mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ingin agar Nabi Alaihi Wasallam e, eh, mempersaksikan pemberian tersebut, maka e, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberikan anak-anakmu ya semua anak-anakmu kau berikan hal yang sama? Artinya apakah e, ini kan Anu'man dikasih sebidang tanah, apakah yang lain juga dikasih sebidang tanah? Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang diberikan itu adalah seekor uh, seorang budak ya. Faqala maka kemudian Bashir mengatakan tidak. Artinya hanya Nu'man saja yang diberikan. Faqala alaihi salatu wassalam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Unduru barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengetahui bahwa Bashir tidak memberikan uh, apa tanah yang sama kepada anak-anak yang lain, maka beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa'dilu baina auladikum dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Qala wa fi riwayatin la ashhadu ala jaurin. Dalam riwayat yang lain, beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, aku tidak mau bersaksi ya terhadap suatu perbuatan zalim. Jadi beliau alaihi salatu wasalam menganggap ya ketidakadilan uh, Bashir dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya ini merupakan kezaliman sehingga beliau tidak mau menjadi saksi. قال وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya, dalam riwayat Muslim Nabi alaihi salatu wasalam ya qala lahu mengatakan kepada Bashir ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan wahai Bashir bukankah engkau senang kalau semua anak-anakmu ini sama-sama berbakti kepadamu ya jadi bukankah kita sebagai orang tua ingin Agar agar yang berbakti itu bukan satu dua orang anak saja, tapi apa? Semuanya berbakti kepada kepada kita. Ini yang sangat kita butuhkan nanti ya. Orang tua tentu akan sangat kecewa ya ketika nanti dia punya beberapa orang anak ternyata ya eh, anak-anaknya tidak apa? Anak-anaknya ada yang tidak mau berbakti. Kenapa? Karena salah orang tua sendiri. Dia tidak eh, apa? memberikan perhatian yang sama kepada anak-anaknya. Ya, qala fala idan. Ya, beliau mengatakan kemudian Basir mengatakan bala tentu wahai Rasulullah. Qala fala idan. Ya, oleh kata, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh karena itu jangan jangan seperti seperti itu. Artinya jangan kamu ya hanya memberikan hadiah kepada anak-anakmu, satu anakmu saja. Ya. قال فهذا تحذير من الحيف والظلم بين الأولاد Maka ini merupakan peringatan dari berbuat tidak adil atau berbuat zalim antara anak-anak. Ya, wa bayanun lima yuwarrithuhu minal uquqi wa adamil bir dan juga menjelaskan apa yang akan muncul dari ketidakadilan tersebut berupa kedurhakaan dan tidak mau berbakti kepada orang tua ikhwan. Demikian juga akan mewujudkan akan memunculkan saling memutuskan silaturahim dan juga saling menjauhi antara antar saudara. Ini akibat-akibat buruk yang akan muncul dari sikap yang tidak adil kepada anak-anak kita. Baik. Para ulama menyebutkan ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa sebagian ulama mewajibkan ya berbuat adil kepada anak ini karena demikian besar efek buruk darinya. Nah sekarang bagaimana? Mungkin muncul pertanyaan di eh, tengah-tengah para orang tua, Ustadz kan anak-anak itu beda kebutuhannya. Misalnya anak yang sudah SMA misalnya ya, uang jajannya tentu berbeda misalnya dengan uh, adiknya. Apakah harus kita samakan juga Ustadz? misalnya kakaknya dapat uang jajan eh, sepuluh ribu satu hari apakah adiknya yang masih TK juga harus dapat sepuluh ribu jawabannya tidak berbuat adil ini dalam artian kalau semuanya diberikan perhatian kemudian kita kita berikan perhatian semua kalau kita berikan hadiah kita berikan hadiah kalau kita cukupi kebutuhannya kita cukupi kebutuhannya tapi secara nominal apakah harus sama jawabannya tentu tentu tidak ya karena masing-masing anak itu berbeda-beda berbeda-beda uh, apa kebutuhannya. Sehingga apa? Yang penting kita berikan kebutuhannya. Kebutuhan anak TK apa? Ya udah kita penuhi. Kebutuhan anak SMA apa? Kita penuhi. Ya. Demikian juga misalnya ada anak sakit-sakitan misalnya, ada anak sakit-sakitan. Sehingga kita harus keluar biaya lebih untuk menutupi uh, biaya pengobatannya. nggak jadi masalah. Ya, karena memang ada hajat di sana. Jadi jangan sampai nanti muncul uh, apa uh, pemikiran di tengah-tengah kita, oh ini harus adil ya sudah si fulana sakit kita kasih uang, yang lainnya kasih uang. Tidak, tidak mesti. Ya, kalau dia sakit memang membutuhkan ya sudah kita berikan. Demikian juga yang diingatkan oleh para ulama ketika kita misalnya memiliki dua orang anak ya atau beberapa orang anak yang satu dia memanfaatkan harta untuk kebaikan memang dia pakai untuk kebutuhannya yang satu dia pakai untuk kemaksiatan maka tidak mengapa orang tua tidak memberikan harta tersebut kepada anak yang memang menggunakan harta tadi untuk kemaksiatan. Misalnya, pecandu narkoba. Uang setiap kali uang dikasih bapaknya ya untuk beli narkoba. Atau e, suka berjudi, ketika uang dikasih orang tuanya dipakai untuk berjudi. Maka kalau seorang ayah tahu uang ini kalau saya kasihkan kepada anak saya akan dipakai untuk bermaksiat, maka tidak mengapa dia mencegah tidak memberikan Eh, harta tersebut kepada anaknya. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini bakal dipakai untuk maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau sudah tahu ini harta akan dipakai untuk apa? Untuk maksiat. Ya, dipakai untuk maksiat. Maka jangan kemudian kita bantu anak-anak kita. Kata Nabi alaihi salat wasalam, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizolimi. Ya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau dizolimi, iya kami tolong. Tapi kalau dia berbuat zalim, bagaimana cara menolongnya? Kata beliau alaihi salat wasalam, cegah dia dari kedolimannya. Cegah dia dari kedolimannya. Sehingga bukan merupakan kedoliman kalau kita tidak memberikan harta kepada sebagian anak yang kita ketahui harta ini akan dipakai untuk eh, berbuat berbuat maksiat. Demikian juga yang berkenaan dengan bersikap adil ini, barakallahu fikum. uh, <clears throat> ini dinasihatkan oleh para ulama bagi pelaku poligami. Ya, ini perlu kita ingatkan bagi para pelaku poligami yang dia punya dua keluarga atau lebih Ingat ya, antum konsekuensi konsekuensi punya beberapa orang istri ya. Ya, kalau Allah takdirkan berarti apa? Kita punya anak, kita punya anak dari beberapa orang istri. Nah, ini juga anak-anak semua harus mendapatkan perhatian yang sama. Betapa banyak muncul ya perselisihan antara anak-anak ini. Ini sama-sama anak, anak-anak bapaknya. Tapi kenapa? Karena bapaknya lebih condong kepada salah seorang istrinya misalnya dia punya dua orang istri ya dia lebih memperhatikan istri salah seorang istrinya misalnya istri mudanya yang lebih dia perhatikan istri tuanya jarang dia kunjungi ini juga akan menimbulkan perasaan e, hasad dari apa bisa menimbulkan perasaan hasad dari anak-anaknya ya makanya poligami itu berat saya sering e, apa sering ingatkan kepada ikhwan jangan ya bermudah-mudahan antum berat tanggung jawabnya efeknya itu sampai ke bawah ya ya bukan hanya berbuat adil kepada istri saja tapi berbuat adil kepada anak-anak dari istri-istri tersebut. Ya, jangan nanti karena dia sering berada di rumah salah seorang istrinya, anak yang lainnya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang bapaknya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu apa? Hendaknya ini para pelaku poligami hendaknya dia berbuat adil betul ya. Ini suatu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai dia keberadaan dia yang mayoritas di di, di rumah salah seorang istri kemudian isi yang lain tidak pernah dia kunjungi atau jarang dia kunjungi sehingga ini menyebabkan permusuhan dan sering seperti itu satu bapak tapi nggak bisa akur anak-anaknya karena ini dari ibu yang ini ini dari ibu yang ini ini kompleksnya apa rumah tangga poligami makanya saya sering menasihatkan kepada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya agar benar-benar siap ya dengan konsekuensinya ketika ingin uh, melakukan uh, apa melakukan poligami karena antum juga harus adil kepada anak-anak. Ya, maka sebagian ulama mengatakan min asbab ukul walidain termasuk sebab kul walidain itu adalah salah dalam atau uh, tidak tepat dalam uh, mempraktekkan poligami. di ya, poligaminya dia tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Baik. Kemudian bagaimana Ustadz kalau kita kita ya kita uh, <clears throat> apa namanya sebagai anak. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk lewat Instagram tadi sempat saya baca. Bagaimana kalau uh, orang tua kita tidak adil? Ini sekarang kita bukan berbicara tentang kitanya. Oke, kita sudah tahu. Kita berbuat adil kepada anak-anak. Nah, bagaimana kalau orang tua kita? Orang tua kita ya berbuat tidak adil kepada kita. Misalnya ada kakak kita, kita punya kakak, kakak selalu yang diberi oleh orang tua kita maka ketidakadilan orang tua ini perlu saya sampaikan kepada saudara kaum muslimin ketidakadilan orang tua itu memang merupakan kesalahan tapi bukan berarti kemudian kita melupakan kewajiban berbakti kepada mereka ya kita katakan tidak berbuat adil mereka tidak berbuat adil ini suatu kesalahan tapi jangan menjadi alasan untuk kemudian kita ya tidak berbakti kepada orang tua ya karena kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ini tidak gugur. Tidak gugur walaupun orang tua melakukan suatu kesalahan, dia tidak berbuat adil. Tapi ingat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ya, berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya, walaupun orang tua kita mungkin tidak berbuat adil kepada kita, tapi kebaikan yang diberikan oleh orang tua itu lebih banyak lagi Oke, berbuat adil ini suatu kesalahan, tapi jangan menjadi alasan Anda untuk tidak berbakti kepada orang tua. Jangan balas keburukan dengan keburukan dan ingatlah, kebaikan yang diberikan oleh orang tua itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ya, kalau Anda merasa ya tidak tidak diperlakukan dengan adil oleh orang tua, ya sudah maafkan. Ya maafkan. Karena jasa mereka jauh lebih banyak dan berbuat adil. Kita buktikan kepada orang tua, saya walaupun tidak diperlakukan dengan adil saya tetap berbakti kepada bapak dan ibu karena ini kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala ya wajibkan kepada saya. Ya. Ingat jangan kemudian kita melalai lalai dari kewajiban-kewajiban ini. Sering kan kita mendengar Ustaz saya dulu tidak diperlakukan adil yang diperhatikan kakak saya ya ini bukan berarti kita kemudian lupa untuk berbakti kepada orang tua orang tua kita inilah mungkin saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang berkaitan dengan uh, kewajiban berbuat adil uh, kepada anak-anak kita ya memang uh, perlu kita ingatkan agar nanti kedepannya ya tidak muncul permusuhan di tengah-tengah mereka dan mereka pun tetap berbakti kepada orang tua orang tua mereka baik kita lanjutkan dengan tanya jawab ya uh, bagi uh, saudara pendengar yang ingin bertanya, terutama yang berkaitan dengan uh, permasalahan yang sedang kita bahas ini berbuat adil kepada anak-anak, silahkan uh, eh, WA ke nomor 0812 82 81 5947 ya 0812 82 81 5947 ini nomor adminnya kajian kebayoran silahkan di WA ke sana nanti insya Allah pertanyaannya akan eh, apa akan kita bacakan Ustadz, anak pernah mendengar hadis agar mendahului anak perempuan dalam memberi sesuatu. Apakah berlaku sampai dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sementara adik laki-lakinya masih kecil wallahu alam saya belum pernah membaca hadisnya dan saya kembali ke uh, apa kembali ke prinsip awal tadi berbuat adil ya anak-anak itu kalau memang mereka membutuhkan sesuatu kita berikan kita berikan hal uh, kita berikan perhatian yang sama kita berikan apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan mereka jika memang ya kemudian yang kedua pertanyaan selanjutnya jika memang orang tua lebih condong ke salah satu anaknya dan si anak yang tidak mendapat perhatian secara adil menyadarinya bagaimana seharusnya sikap orang tua. Maka orang tua harus berubah. Harus berubah. Ya, dia hendaknya berusaha berbuat adil kepada anak-anaknya. Ya. Ingat tadi ya, kita sudah tekankan bahwa berbuat adil bukan berarti jumlah nominalnya sama, tapi kalau yang satu diberikan perhatian, yang lain juga diberikan perhatian. Ya. Ustadz, bagaimana caranya menyikapi keisengan anak usia hampir 3 tahun? Ya. Subhanallah iseng sekali, isengnya mengarah ke fisik, suka manjat badan anak, eh, badan anak dan duduk di pundak anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu bukan iseng, bukan iseng ya. Ya memang seperti itu anak-anak. Ya, kalau uh, dia suka naik-naik kita dekat dengan kita ya nggak jadi masalah insya Allah tidak menjadi masalah dahulu Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau uh, sedang sholat ya uh, salah seorang uh, dari cucu beliau itu naik ke pundung beliau ke uh, punggung beliau membiarkannya saja beliau membiarkannya saja wallahu taala alam baik Apabila istri, ya ini ada pertanyaan lagi, apabila istri memiliki anak sepersusuan dan anak kandung, apakah kedudukan bersikap adilnya sama? Ya, anak sepersusuan dan anak kandung. Enggak ya, anak sepersusuan ini ya eh, tidak diperlakukan seperti anak kandung walaupun dia adalah eh, mahram tapi tidaklah diperlakukan seperti anak kandung. Tidak ada kewajiban dia untuk mengurusi anak sepersusuannya. Sehingga yang uh, dia berikan perhatian adalah anak kandungnya. Adapun anak sepersusuan tidak ada kewajiban untuk kita memberikan nafkah atau perhatian seperti anak kandung. Ustadz, bagaimana solusinya kalau anak yang anak bawa tidak disukai sama suami saya? atau ayah tiri anak tersebut. Padahal awal-awalnya saat menikah sikapnya baik kepada anak dan anak-anak. Mohon pencerah, pencerah, pencerahannya Ustaz. Baik, coba ditanya, dikomunikasikan kepada uh, suami kita apa yang menyebabkan dia tidak suka. Kalau memang ada kekurangan dari diri kita diper di apa namanya? Uh, diperbaiki ya, diperbaiki. Kalau memang ada hal-hal yang kurang dari kita, Kemudian kalau e, <clears throat> memang itu dari dianya maka dinasihati ya maka dinasihati untuk tetap berbuat baik kepada anak tiri yang dibawa oleh istrinya. Ya, Ustadz, saya posisi di Jakarta. Keluarga dan orang tua di kampung. Mereka semalam mengabarkan bahwa Gunung Merapi yang dekat rumah mulai aktif lagi ya sama rumah saya juga dekat Gunung Merapi ini ya orang tua meminta saya untuk pulang sikap apa yang harus saya ambil sedangkan pemerintah sedang menghimbau untuk tidak pulang kampung karena sedang merebaknya wabah ini Ustadz ya jika saya tidak pulang, apakah saya termasuk orang yang durhaka kepada orang tua? Jika saya pulang, apakah saya termasuk orang yang membangkang ulil amri? Ustadz minta penjelasannya. Baik, kalau dari anak sendiri wallahu taala alam ahsan antum pulang kalau orang tua sudah meminta antum pulang ya dan mereka membutuhkan uh, antum di rumah maka hendaknya antum pulang kemudian uh, ketika di kampung ya sudah antum uh, lakukan apa uh, jaga jarak dengan orang-orang ya ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh orang-orang di kampung antum berusaha untuk tidak Eh, menularkan atau tidak eh, menyebabkan penularan penyakit itu lebih parah sehingga untuk pulang kemudian jaga jarak dengan orang-orang yang ada di kampung karena ini sudah diperintahkan oleh orang tua baik assalamualaikum Ustadz bagaimana solusi untuk menghilangkan rasa iri anak terhadap saudaranya ya anak saya umur 10 dan 7 mereka sering sekali iri-irian terhadap apapun kasih sayang, pemberian dan lain-lain. Barokallahu fiq. Caranya adalah e, berikan mereka mainan bersama. Ya mainan, satu mainan yang bisa me, melibatkan mereka bersama. Jadi sering libatkan mereka dalam kegiatan bersama. Ya, seperti makan bersama atau main cari permainan yang e, apa yang bisa e, mereka istilahnya main-mainan yang apa melibatkan teamwork ya melibatkan kerjasama seperti apa ya menyusun puzzle yang besar atau apapun permainan tersebut yang membuat mereka bekerja sama. Ya ini seringkali kita eh, mainan-mainan eh, yang ada itu menjauhkan anak-anak kita. Jadi ini dikasih, ini dikasih, kemudian mereka sibuk sendiri-sendiri. Ya, apalagi kalau dikasih handphone, satu dikasih handphone, satu dikasih handphone. Udah masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi kalau mau buat anak-anak kita dekat, ya eh, belikan mainan yang bisa membuat mereka uh, membentuk teamwork, saling bekerja bekerja sama, ya. Atau libatkan uh, apa yang yang sering saya lakukan itu uh, untuk menumbuhkan kecintaan antar saudara itu, misalnya kakaknya dikasih tanggung jawab, ya. Anak-anak itu terkadang dia suka untuk uh, dikasih tanggung jawab, misalnya coba kakak ajarin adik ini, bantu adik ini, ya Nah ini akan menimbulkan rasa cinta di antara di antara mereka sehingga tidak akan iri-irian lagi. Dan terlebih lagi kita juga berusaha untuk e, berbuat adil ya, menampakkan kasih sayang yang sama. Misalnya e, ketika peluk-peluk bareng-bareng, ini semua anak ayah, ini semua anak anak umi ya, semuanya disayang sama umi, semuanya disayang sama ayah. Maka ini akan menanamkan e, di benak mereka bahwa orang tua saya sayang semua. Tidak apa tidak kemudian berbuat e, tidak e, kemudian sayang atau timpang sebelah kepada saudaranya. Baik, tadi ada pertanyaan dari apa di Instagram. Sebentar. Hmm. Oh ya, di kajian kebayoran Baik Ustadz, mertua saya hanya sayang kepada anak perempuannya, sedangkan suami saya itu adalah anak laki-laki, laki-laki anak pertama. Ya, saya hanya bisa bilang kepada suami yang sabar suamiku, ya kita sebagai orang tua harus bersikap adil kepada anak-anak dan jangan pilih kasih. Bagaimana itu Ustadz mertua saya? Itu tadi sudah kita sampaikan, barokallahu fikum, bahwa ketidakadilan orang tua jangan kemudian membuat kita tidak uh, berbuat baik kepada mereka, tidak birrul walidain kepada mereka. Ya, ingat tadi ya, sampai orang tua yang eh, non muslim saja kita harus berbuat uh, berbuat baik kepada mereka bagaimana dengan orang tua yang masih muslim hanya saja dia tidak berbuat adil maka ya sudah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tua tidak memperlakukan kita dengan adil maka kita berharap dengan kesabaran kita dengan maaf kita dengan kasih sayang kita kepada orang tua ini menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Ustadz bagaimana jika kita sebagai anak berusaha mengambil hati orang tua atau mertua kita dengan tujuan bakti yang mungkin orang lain mengesankan cari muka. Bagaimana hal tersebut? Barakallahu fikum. Jangan pedulikan orang. Berbuat baik kepada orang tua, ya, membuat senang mereka, itu adalah perintah agama kita. Orang mau bilang apa terserah, mau bilang kita cari muka, mau bilang kita cari apa lagi ya, ya atau mau terserah mereka mau bilang apa. Yang penting apa? Ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat orang tua bahagia itu baik dengan materi ataupun non materi kita berikan kepada mereka ini suatu hal yang sangat dituntut ya membuat orang tua tersenyum ini suatu hal yang dituntut dari kita dalam uh, sebuah hadis yang sahih disebutkan ya, disebutkan oleh Imam Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad ada seorang anak ya seorang anak yang mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah ini Ubayi uka 'alal hijrah. Ya, wahai Rasulullah, saya uh, membaiatmu ya untuk berhijrah, berhijrah kepadamu. Jadi orang ini datang dari jauh-jauh untuk berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini nggak ada masalah. Ini satu hal yang masuk. Kemudian orang ini mengucapkan kepada Nabi alaihi wasallam, ya, waqad taraktu waladayya yabkian saya jauh-jauh menemuimu wahai Rasul dalam keadaan meninggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Jadi dia eh, apa meninggalkan orang tuanya, orang tuanya menangis karena ditinggalkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa berbaikat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka kemudian apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut? Beliau mengatakan, irji ilaihima wa atikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, ya, buat mereka tersenyum setelah sebelumnya engkau membuat mereka menangis. Lihat ya, orang datang udah datang dari jauh-jauh ya untuk berbaikat kepada Rasulullah disuruh kembali. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan ya, karena dia telah meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka membuat orang tua tersenyum, membuat orang tua bahagia, inilah perkara yang diperintahkan oleh syariat kita. Jangan pedulikan apa ucapan orang. Jangan pedulikan apa ucapan orang karena memang itulah yang dituntunkan dalam syariat kita. Baik. Mungkin ini uh, yang uh, bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Masih ada pertanyaan tidak dari admin? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ya, sudah kita jawab semua, insya Allah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Insya Allah uh, eh, besok kita akan masuk ke dalam pembahasan arifku warahmah, yaitu sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada anak. Jadi perlu juga kita sampaikan kepada orang tua bahwa asal mendidik anak itu adalah dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan bukan dengan sikap kasar sebagai orang oh, biar mentalnya kuat gitu ya kemudian di apa dididik dengan cara militer anak-anaknya didik dengan cara militer apakah ini tepat ya ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita Allah taala alam bisawab cukup dulu sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi